Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma inna nas'aluka inna nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa dhanban maghfura. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa husni muamalatika. qabla ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة Walhamdulillahi Alhamdulillah sebagaimana biasanya kita lanjutkan kembali kajian fikih kita rutin diadakan di pondok pesantren ini fikih praktis yang mana kita membahas tentang bab sholat-sholat sunnah bab sholat-sholat sunnah yang mana kita sudah masuk ke pembahasan sholat sunnah tahiyatul masjid Langsung saja kalau musannif hafizahullah taala wa wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid amin. Ila qawlihi tahiyatul masjid, salat sunnah yang berikutnya yaitu salat sunnah tahiyatul masjid. Hiya rak'atan. Salat sunnah ini hanya bisa dilakukan minimal dua rakaat, fa atau lebih jadi salat sunnah tahiyatul masjid itu adalah salat sunnah yang dikerjakan ketika kita masuk ke dalam masjid. Jadi ketika kita masuk di dalam masjid, maka sebelum duduk kita disunahkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Minimal dua rakaat. Boleh lebih, Pak Akhtar bitaslimatin wahidah dengan satu kali salam. Jadi empat rokaat atau enam rokaat atau delapan rokaat dengan satu kali salam itu boleh atau dua rokaat salam, dua rokaat salam, dua rokaat salam juga boleh. Waktu sanu ba'da dukhulil masjid dan disunahkan Sholat tahiyatul masjid itu setelah masuk ke dalam masjid. Setelah masuk ke dalam masjid, disunat sebelum duduk nanti disebutkan nanti ya yang membatalkan uh, kesunahan sholat tahiyatul masjid disebutkan di taklifnya waktu tukrah tahiyah fi halat tetapi makruh juga kita melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid jadi tidak mesti masuk masjid disunahkan tahiyatul masjid tidak ada beberapa keadaan yang mana kita makruh sholat sunnah tahiyatul masjid Yang pertama Iza dakhal al-masjid qurba qiyami faridah. Kalau dia masuk masjid bentar lagi ikomat. Nah, saja bahasanya ya. Bentar lagi ikomat atau kalau dia masuk masjid khawatir jika sholat sunnah tahiyatul masjid maka akan ketinggalan takbiratul ihram bareng imam. Jadi intinya waktunya pendek. Kalau dia masuk masjid, bentar lagi ikomat, mungkin sudah ketahuan biasanya di beberapa masjid ada ikomatnya di apa di jamnya di jam digitalnya itu. Dan dia khawatir kalau dia salat sunnah tahiyatul masjid maka akan menyebabkan dia ketinggalan takbiratul ihram bareng imam. Maka dalam keadaan seperti ini tidak disunnahkan bahkan hukumnya makruh kalau dia sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya. Yang kedua, yang apa e, makruh sholat tahiyatul masjid. Lil khotib untuk khotib khotib Jumat. Apabila sudah masuk waktu khot khotbah. Ah. Ma'atamak kuni minha jika dia bisa melakukannya. Kalau nggak bisa haram. Mungkin uh, pas Bilal naik, lalu dia mengatakan ma'asyiral muslimin, zumratus salihin rahimakumullah. Itu si khotib baru datang, mungkin masih sempat dia tahiyatul masjid. Setelah tahiyatul masjid, lalu Bilal mengucapkan Inna Allah wa malaikatahu yusalluna an nabi alladzina amanu sallallahu alaihi wasallam taslima. Langsung dia berdiri. Jadi masih ada jeda dia untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, ini sah tapi makruh. Tapi kalau nggak ada waktu lagi, mepet sudah, maka hukumnya ha haram. Intinya khotib kalau sudah masuk waktu Jumat, maka tidak disunahkan lagi untuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang ketiga, untuk orang yang tawaf. Nah, kalau tawaf ya kalau di Masjidil Haram itu nggak perlu sholat tahiyatul masjid, cukup tawaf. Tawaf itu sebagai pengganti kita untuk sholat tahiyatul masjid. Jadi ini tiga keadaan tidak disunahkan sholat tahiyatul masjid. Untuk khotib, ya dua lah kalau Indonesia nih, khotib sholat Jumat laki-laki ya, karena perempuan tidak jadi khotib. Uh, yang kedua, kalau dia masuk masjid, bentar lagi ikoh komat atau kalau dia tahiyatul masjid akan ketinggalan takbiratul ihram bareng imam. Nah, selain daripada tiga keadaan yang barusan disebutkan, maka disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Nah, bahkan disebutkan di sini watasul al farad. Bahkan dia dapat ya menurut sebagian ulama mengatakan dapat pahala tahiyatul masjid dengan sholat fardu. Awin nafwal atau sunnah. Jadi boleh menggabungkan niat sholat fardu dengan sholat tahiyatul masjid. Ini dicatat tiga anak yang ngobrol nih pas daras. Ini Rohman, siapa namanya? Nabil sama satu lagi. Dari tadi anak perhatikan ini. Ya. Dicatat nanti. Siapa berada dicatat tiga anak ini. Ini nggak ada sopan. Di depan nanti ngobrol nggak ada adab nih dia nggak nganggap anak apa bukan guru dah kalau dia nggak nganggap anak guru silahkan keluar dari pondok nggak usah izin sudah langsung keluar tanpa hormat apa yang dia nganggap depan ngobrol nggak ada adab nih sama yang kalau nanti nggak hormat sama nggak apa-apa ini ilmu yang dia hormatin ngobrol nggak ada kita ngajarin seperti itu nggak hormat sama ilmu nah kembali ke kitab kalau ente nggak mau hormat suami muda, sana udah. Tadi apa? Ah, watah sulu ma'al farad. Jadi menurut sebagian ulama di sini disebutkan ah, bahwasanya menurut Imam Ibnu Hajar ya bahwasanya dia dapat pahala sholat tahiyatul masjid jika dia melaksanakan sholat fardu. Jadi begini, Tadi disebutkan ya, tadi disebutkan kalau kita mau sholat tahiyatul masjid tapi sebentar lagi ikomat maka makruh untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul Karena nanti bakal ketinggalan takbir bareng imam. Bakal ketinggalan takbir bareng imam. Nah tetapi bagi orang yang bersedia, aduh saya ini istiqomah sholat tahiyatul masjid nggak dapat fadilah tahiyatul masjid tidak. Dengan kita melaksanakan fardu, fardu salat fardu berjamaah bareng imam, maka sudah dianggap sholat tahiyatul mas, Bahkan boleh digabung niat, boleh. Jadi sholat fardu misalkan kamu sholat isya atau sholat maghrib, niatnya digabung. Nah, tapi ini khusus santri aja ini ya. Digabung sholat fardunya dengan sholat tahiyatul masjid itu dapat dan sah. Ah, cuman ya lebih baik untuk orang awam nih kita jelaskan ya sholat tahiyat masjid sendiri, fardu sendiri. Tentu pahalanya berbeda ya. Awin nafal atau sholat sunnah lain. Jadi kalau kita sholat qabliyah, misalkan kita sholat qabliyah, misalkan kita masuk zuhur, pas udah azan. Ini kalau salah saya sholat tahiyatul masjid, sementara jarak ikomat nggak lama lagi nih, bentar lagi nih. Nah, cukup qabliyah saja. Nanti niatnya digabung usolli sunnah qabliyat zuhur wa al masjid. Nah, itu sudah dapat pahala, ya. Sudah dapat pahala. Sudah dapat kesunahan tahiyatul masjid. Jadi menurut sebagian ulama, sholat sunnah beberapa sholat sunnah itu boleh digabung niatnya. Jadi nanti sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, apalagi. Pokoknya yang satu waktu ya, nanti wudhu. Kan sunnah, sholat sunnah wudhu Lalu nanti masuk masjid, sunnah tahiyatul mas. Pas masuk, pas juga azan duhur, sunnah qobliyah zuhur. Nah, itu boleh ente sekali niat, dua rakaat boleh. Tapi nggak boleh juga Habis itu qobliyah asar. Belum masuk waktu asar nggak boleh. Sekalian aja tahajud, istihoroh, hajat nggak boleh nggak sah. Karena bukan waktu iya. beda jenisnya. Jenisnya beda. Kalau satu jenis boleh. Paham dong? Nggak boleh juga sholat duha. Udah kau biar zuhur, masa sholat duha? Sekalian aja sholat duha, Ustaz. Ya enggak sah. Karena duha begitu masuk zuhur, sudah keluar waktu tuh sudah habis. Sementara kau biar zuhur masuk ketika masuk azan tuh. Hmm. Jadi sholat sunnah boleh digabungkan niatnya. Masalah pahala ya, tentu ya makin banyak rokaat ya makin banyak pahalanya. Tapi dalam keadaan tertentu boleh digabung. Ya. Wa tatakarrar bi dukulil masjid wa in karbal fasal. Dan kesunahan sholat tahiyatul masjid itu berulang dengan berulang kalinya masuk ke dalam mas masjid. Walaupun wa karbal qarbal walaupun jaraknya cuma sebentar. Misalkan kamu masih mas masuk ke dalam masjid. Masjid anggap misalkan masjid Darul Jalal di depan atau Betul Rahim kamu masuk, sholat sunnah tahiyatul masjid. Eh, setelah sholat, mungkin batal wuduknya. Sehingga kamu mau wudhu. Sementara wuduknya di luar masjid. Kamu wudhu, masuk masjid lagi, tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid. Jadi, nggak apa namanya nggak disunahkan sekali saja nggak setiap kali kita masuk masjid maka disunahkan juga kita untuk uh, apa namanya uh, sholat sunnah tahiyatul masjid setiap kali masuk mas tapi kalau sekali aja cukup ya uh, tapi kalau mau berulang kali tidak apa-apa tetap dapat kesunahan watafutu bil julus dan hilang kesunahan tahiyatul masjid kapan kapan nggak sunnah tahiyatul masjid kalau udah duduk jadi masuk masjid langsung duduk aduh walaupun sengaja ataupun lupa aduh lupa nah apa enggak tahiyatul masjid berdiri? Oh enggak, enggak sunnah lagi. Ya, tidak sun. Nah, enggak dapat sunnah dia. Jadi duduk baik sengaja ataupun lupa maka sudah gugur kesunahan tahiyatul masjid. Atau lama jedanya. Nah, biasanya nih kadang nih Jumatan. Jumatan itu pas masuk adan ya. Adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang masuk nunggu dia. Diam lama. Begitu selesai azan kan lama ini. Antara Allah Akbar sampai la ilaha il lama. Begitu la ilaha illallah doa ya. La ilaha illallah Doa. Habis itu dia sholat tahiyat. Oh, enggak sunnah lagi. Enggak sunnah sholat tahiyat masjid. Kenapa? Karena jarak dimulai dari masuknya dia ke dalam masjid sampai dia melaksanakan sholat tahiyatul masjid itu jaraknya lama sehingga gu gugur kesunahannya. Kecuali jaraknya sebentar, mungkin masuk udah Allah Akbar terakhir. Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah. Ya, sebentar kan, baca doa, Allah marbahidin datam, sholat sampai terakhir masuk sholat. Tidak apa-apa, masih dapat sunnah. Karena jaraknya sebentar. Tapi kalau jaraknya lama, maka hilanglah kesunahan dia untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Tapi diganti dengan al-baqiyatus sholihat. Jadi barang siapa yang tidak mendapatkan kesunahan tahiyatul masjid seperti misalkan dia duduk atau jeda waktunya lama barusan kita bahas maka disunahkan ganti dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak empat kali ya sebanyak empat kali. Itu disunahkan membaca itu. Jadi kalau kamu masuk masjid sini, kamu nggak sempat tahiyatul masjid, mungkin karena jeda ikomatnya sebentar atau tadi itu lupa duduk, maka ganti dengan membaca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu empat kali. Nah, itu pahalanya sama seperti kita kurang apa uh, seperti insya Allah seperti melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Nah, jadi jangan kita langsung menjudge orang ini kok ustadz ini kok anu kok nggak sholat tahiyatul masjid ah. nggak apa-apa dia langsung duduk mungkin ada alasan dia nggak melakukan itu tapi langsung diganti ya dengan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallah sementara kita nggak tahu karena kan zikir di mulut kita nggak dengar nah, jadi jangan seudon sama orang lagi pula sholat tahiyatul masjid sunnah kalau ada orang tidak melakukannya ya nggak berdosa tapi yang melakukannya dapat paha Jangan ente lihat sunnah itu yang tidak dilakukan nggak dapat dosa. Jangan lihat itunya. Lihat yang melakukannya dapat sun sunnah dapat pahala. Walatan dari tahiyat fi wahidah. Salat sunnah tahiyat nggak sah satu rakaat, nggak sah. Jadi misal ada itu, Ustaz pernah lihat santri dia pernah perhatikan tak ngetes ilmunya. Jadi kadang Ustaz itu sengaja suri komat. Ustaz tes ilmunya. Jadi dia sholat tahiyatul masjid, Baru setengah rakaat baru ruku sudah ikomat. Ikomat. Ikomat. Langsung satu rakaat. Diselesaikan di satu rakaat. karena apa Takut ketinggalan takbir bareng imam. Wah, tidak sah. Ya kalau udah kadung seperti itu ya dilanjutkan saja, diteruskan. Karena ini kan tidak tahu, kecuali dia tahu. Kalau dia tahu bentar lagi komat, maka tidak disunahkan tahiyatul. Masjid. Kalau nggak tahu ya dilanjutkan saja, nggak boleh dibatalkan ya. Nah, sholat tahiyatul masjid nggak sah satu rakaat. Beda sama sholat witir. Kalau witir sah satu rakaat. Begitu juga sholat jenazah. Maksudnya apa di sini? Tadi Ustadz sudah bilang bahwa sholat fardu boleh niatnya digabungkan dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, digabungkan boleh. Tapi kalau sholat jenazah tidak boleh. Dia sholat jenazah lalu gabungkan niat dengan tahiyatul masjid nggak sah. Karena jenisnya beda. Salat tahiyatul masjid ada ruku, ada sujud. Salat jenazah yang nggak ada ruku, nggak ada sujud. Au sejarati syukur nggak bisa tergantikan dengan sujud syukur. Awi tilawah atau sujud tilawah nggak bisa digantikan. Wa izalam yusalliha nah, kalau kita tidak sempat melaksanakan salat sunat tahiyat maka fayakum maqamaha maka bisa digantikan dengan kiraa al-baqi' salat dengan membaca Al-Baqiyat Solehat. Baqiyat Solehat itu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah akbar. Arba'an sebanyak empat kali. Empat kali. Ada lagu itu. Subhanallah, walhamdulillah. Lagu siapa itu? Uje Ada siapa itu? Ustaz Jepri ya? Jepri Furi ya? Eh? Nah, tetapi perhatian, jadi sujud syukur, sujud tilawah tidak bisa menggantikan sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau kamu masuk masjid, lalu kamu sujud syukur atau sujud tilawah, tidak menggugurkan kesunahan tahiyatul masjid. Tetap setelah sujud syukur, tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid. Atau kamu sujud tilawah, tetap kamu disunahkan tahiyatul masjid. Jadi, ya, yang menyebabkan gugur sunnah tahiyatul masjid itu hanya duduk walau baik itu sengaja atau tidak sengaja sama jeda waktunya lah lama. Sujud syukur, sujud tilawah tidak. Jadi kita datang masjid sujud syukur atau sujud tilawah. Nah, setelah itu tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid. Ini tentang ilmu sholat tahiyatul masjid. Berikutnya sholat taraweh. Sholat taraweh. Ya dulu waktu bifi'il isya. solat tarawih ini masuk waktu dengan dikerjakan solat isya. Jadi setelah melaksanakan sholat isya, walaupun di jamak takdim, pokoknya setelah melaksanakan sholat isya, walaupun isyanya di, jamak takdim, mungkin musafir, dia maghrib, ya, lalu di jamak takdim, nah, setelah itu dia boleh melaksanakan sholat isya. Wayah rujuk dan dia dan keluar di setelah isya tarawih ya. wayah yakhruju dan keluar waktu taraweh itu bitulu fajar dengan terbitnya waktu fa fajar. Fi layali Ramadan di malam-malam Ramadan. Malam-malam sekarang nggak sunnah. Oh, sekarang Anda pengen taraweh aja nostalgia nggak sah. Sekarang bukan bulan Roma. Bulan apa ini? Bulan Muhar. Bulan Muharram. Nah, ini kalau di Hadramut itu di Yaman kalau ada di antara kalian yang sampai ke sana nanti, nah, Ramadannya kan tidak mungkin balik kan, jauh luar negeri. Ya, kecuali ente sultan, duitnya banyak. Ada yang kaya-kaya itu, ya. Ada yang kaya-kaya itu, yang kawan-kawan ustad. Ustadz. ya. ada yang sultan-sultan kalau Ustadz kalau Ramadan balik dia lumayan berapa tiketnya belum ngurus visa lagi ya ah, ya miskin miskin ya sudah Ramadan mana lebih enak di sana Ramadan Indonesia bosen nanti balik juga pasti Ramadan di Indonesia kapan lagi Ramadan di sana kan ya udah Ramadan di sana lah di sana itu Ramadan tarawehnya sampai subuh nggak habis habis itu tarawehnya tapi pindah-pindah masjid masjid Ba'alawi 23 rakaat nanti istirahat setengah jam bentar ngeteh jamaahnya pindah ke masjid segap nanti masjid segap berkat ngeteh bentar habis itu pindah ke masjid al muhdar ramai ramai ribuan orang ramai seru nanti besok saya masih anu jam sebelas kan istirahat bentar setengah belas lanjut lagi masjid mana itu keliling itu sampai jam tiga sahur bareng baru sampai subuh. Ya, habis subuh lanjut daras. Ya, yang ikut apa namanya? Daw, eh, dawir, apa istilah itu. Daurah ya, daurah Abi Umar bin Hafid habis subuh daras sama Abi Umar bin Hafid. Sama ulama-ulama di sana lah. Ya, kalau kuliah Imam Syafi'i tidak boleh keluar kan. Sama Syekh Muhammad Ali Ba'atiyah ngajar. Anak-anak Al-Bahja ke sana, Syekh Muhammad Ali Ba'atiyah. Kalau yang hit, yang khidmah ke Abi Abdullah Baharun. kof, tapi kelas khidmah. Khidmah daras sama Habib Abdullah al Allah Al-Alim Al-Alamah Sohibul Fadilah ngajar habis subuh sampai jam 8 sampai jam 9 mungkin ya ada harusnya habis itu tidur ya bangun-bangun siang duhur kira tuh Quran siap-siap daras lagi daras habis itu ngabuburit kita orang sini nunggu buka buka ini malam tarawih sampai subuh sana 30 hari ya sini aja udah 10 rakaat hanya yang kan lama berdiri berdiri berdiri pegel pegel karena baru 20 di sana insya Allah sama di Rusyaifah Rusyaifah di Mekah Syed Ahmad Maliki gitu juga nah, malamnya full tahajud ya full taraweh sholat taraweh full nah Wa akalu harakatan. taraweh ini minimal dua rakaat. Ini nggak boleh disampaikan ke awam. Nanti tarawehnya dua rakaat toh. Ini ilmu aja ini. Ini perlu pengkajian mendalam ini. Maksudnya apa? Minimal dua rakaat. Wa aktsaruha dan paling banyak isyruna dua puluh rakaat. Rakaat. Tapi jangan pula besok ente tarawih dua rakaat. Ya. Wala buddha dan harus an yusallim salam fiha di dalam tarawih itu minggu rakaatin. Setiap dua rakaat satu salam. Ya. Karena ada yang mengatakan tidak boleh salat salat sunnah empat rakaat satu salam. hiha bil far, Karena mirip-mirip dengan salat fardu. Ada sebagian ulama mengatakan tidak boleh salat sunnah empat rakaat satu salam dikarenakan kemiripannya dengan sholat far kecuali tahiyatul masjid tadi boleh ya kalau tahiyatul masjid boleh 4 atau 8 rakaat satu salam kalau sholat sunnah lain tidak boleh sebagian ulama ada sebagian berarti ada sebagian yang memperboleh ada beberapa masjid di Pontianak ini yang tarawihnya 4 rakaat satu salam tak perlu dipermasalahkan karena memang ada sebagian ulama memperbolehkan walaupun pendapat yang kuat mengatakan tidak boh nggak boleh bahkan kata guru al fagir guru ustad mengatakan saya sampai sekarang belum menemukan ibaroh memperbolehkan empat rakaat satu salam kata salah satu guru ustad malahan jadi lebih baik angka aman sudah sholat sunnah dua rakaat satu salam ataupun kalau ente bermakmum nanti di luar cari masjid yang sholat sunnahnya dua rakaat satu sah tanpa ingat tanpa merendahkan yang empat rakaat satu sah tidak perlu. Karena ini masalah furu. Ya. Masalah cewek nggak perlu diperdebatkan sama-sama benar. So. Nah, biasanya kita ribut itu Ramadan. Mana yang benar tarawih ini? 8 rokaat apa 20 rokaat Jadi zaman Nabi Adam itu aja ditanya terus ya. Sampai sekarang. Hem ya? Walaupun ada. Nah, Disibihabil farad, setelah bi'afiyah. Fala taghair amma warad. Yang berikutnya, an naful mutlak, salat sunnah mutlak, salat sunnah bebas, mutlak namanya. La hasralahu. Tidak ada tidak ada batasannya, bebas. Nah, inilah salat sunnah yang dilakukan para salaf terdahulu, Imam Ali Zainal Abidin. Setiap malam itu salat sunnahnya minimal seribu rakaat. Itu Imam Ali Zainal Abidin saja seribu rakaat setiap malam. Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Abu Hanifah 40 tahun sholat subuh menggunakan wudhu sholat isya. Maksudnya apa? Istilah setiap malamnya sholat sun. Nah, sholat sunnah apa? Ini sholat sunnah mutlak. Nah, niatnya gampang. Di Safina diajarkan. Cukup melafazkan. Usalli sunnah Allah Akbar. Atau usalli sunnah lillahi ta'ala Allah Akbar. Cukup usolli sunnah sudah. Atau usolli aja sah. Usolli Allah Akbar. Ya, tidak perlu takyin, tidak perlu cukup usolli selesai. wajuzu qabla an yankus aw yazid. Ya. Bisyarti takhir niat qabla ziyadah. Boleh dikurang, boleh ditambah. Dengan syarat diubah niatnya sebelum dikurang atau ditambah. Jadi sholat sunnah mutlak itu misalkan eh, itu melafazkan niat. Ana niat sholat sunnah ini dua rakaat. Langsung semua. Ya misalkan boleh, boleh. Eh di pertengahan sholat encok datang Asam urat kambuh. Asam lambung naik. Waduh, tak bisa tak Quran ni. Nampak 10 aja. Ha, sebelum ente merubah 10, maka ente ubah dulu. Udahlah, anda enggak mampu 20, anda jadikan 10. Habis itu ente akhirkan di 10. 10. Faham? Itu boleh. Faham, Bo? Boleh. Salat sunnah mutlak boleh. Jangan nanti tiba-tiba 20 pas rakaat 10, eh udahlah 10 lah. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan langsung diberhentikan. Nah, ini tidak boleh, tidak sah. Tidak dapat pahala berarti dianggap angus 10 rakaat itu. Nah, jadi sebelum diubah, diniatkan dulu. Fahim? kau perlu ditambah dua rakaat biar aman. Jadi rakaat yang ke-12-nya baru kita berhenti. Jangan langsung berubah gitu loh. Bahaya. Kodok nafilah. Mengkodok salah sunnah nafilah. Boleh apa tidak? Boleh disunahkan mengkodok sholat sunnah, tapi apakah semua sholat sunnah? Tidak. Hanya sholat sunnah yang mu'akotah. Apa mu'akotah itu? Sholat sunnah yang terikat dengan waktu saja. Seperti apa? Witir. Apa lagi? Taraweh. Hah? Tahiyatul masjid, ngomong satu sabab Duha. Tahajud. Ya. Sholat sunnah yang ada waktu jadi hanya disunahkan mengkodok salat sunnah yang muakat lan nafilah datus bukan salat sunnah yang datus sabab. Bukan salat sunnah yang datus sabab. Kalau salat sunnah datus sabab ya tidak disunahkan mengkodoknya. Paham Dibuka kembali catatan tentang salat sunnah. Apa itu salat sunnah muakat Apa itu salat sunnah datus sabab? Apa itu salat sunnah mut? ya. Berikutnya sholat tulel, sholat malam. Nah, ini anu ini, yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud yaitu sholat yang dikerjakan setelah tidur dan setelah sholat isya. Jadi syarat sudah sholat sudah tahajud itu ada dua. Pertama harus setelah tidur, kedua setelah melaksanakan sholat isya atau dibalik ya. Jadi walaupun dia sudah sholat isya, tapi walaupun tidur, walaupun sebentar tidur ya, maka tidak sah tahajudnya. Fahim? Atau dia sudah tidur tapi belum sholat isya, maka tidak boleh melaksanakan sholat tahajud. Jadi syaratnya harus tidur dan juga harus sholat isya. Tidur walaupun seben, tadi dia sholat isya mungkin jam 7, dia sholat, lalu dia tidur, jam 8 bangun, nah, dia sudah mendapatkan kesunahan sholat tahajud. Tapi tidak afdol. Karena afdolnya di waktu-waktu terakhir malam. Kapan itu? Afdol waktu di sini sebutkan, paling afdol waktunya adalah in qasamahu Jika kita bagi malam itu dua, maka separuh terakhir. Kalau kita bagi tiga, wa in qasamahu atlathan, kita bagi tiga, maka fathurtul ausat, Maka sepertiga yang tengah dimulai itu. Mulai afdolnya. Kalau kita bagi seperenam, maka dimulai dari seperempat, seperlima, seperenam. Wawal afdol mutlakon. Ya, malam itu dalam Islam masuknya waktu maghrib, keluarnya waktu subuh. Anggaplah jam 6 masuk. Nah, subuh jam 4 misalkan. Nah, hitung 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 10 jam. Ya. 10 ya. maka 5 jam terakhir. Berarti jam berapa itu? 7 8 9 10 11. Ah, mulai jam 11 ke atas sampai subuh Nah, itu sudah masuk waktu afdolnya tahaj, Apalagi sepertiga terakhir. Ya, kalau kita bagi tiga berarti tiga jam terakhir ya. Berarti jam satuan atau jam dua. Nah, seperti kita lah tahajud jam tiga itu sudah masuk waktu paling afdol untuk tahaj Tahajud. Keutamannya apa sih? Oh jelas di sini sebutkan wa ibadur rahman dan hamba-hamba Allah yang alladzina yamsuna yang berjalan di atas bumi haunan rendah hati wa idza khatabahumul jahiluna dan jika orang-orang bodoh mengajak berbicara kepada mereka qalu salama mereka berkata salam eh, mereka mengucapkan salam waladzina yabituna robbihim dan mereka orang-orang yang tinggal di dalam rumahnya sujudan, sujud wa dan berdiri Kalau aidan dan berkata juga Allah amman huwa qanitun ada di antara hamba-hamba Allah yang beribadah ana al di pertengahan malam, sajidan, sujud, wa qa'iman dan berdiri, yahdharul akhirah, takut dengan akhirat. Wa yarju rahmat rabbi dan mereka mengharapkan rahmat Tuhannya. Kul katakanlah hal yastawil ladina tidaklah sama orang-orang yang mengetahui waladina layak lamun dan orang yang tidak mengetahui. Ini hal istifham ingkari namanya, nggak perlu dijawab lagi. Jelas berbeda orang yang mengetahui dan orang tidak mengetahui. Innama yatazakkaru ulul albab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang memiliki akal saja yang ingat atau mengambil ibrah. Warada fil hadis dan disebutkan dalam hadis juga afdalus salat paling afdalnya salat ba'dal fardhu setelah salat fardu salatul lail. Nah, kalau menurut hadis ini setelah fardu salat tahajud. Bukan salat rawatib kemarin ya. Afdal, paling afdalnya salat. Alaikum biqiyamil lail. Dalam hadis saya sebutkan hendaknya kalian melakukan salat bangun malam. Fa innahu da'bus salihin Karena itu adalah kebiasaan orang soleh. Qablakum sebelum kalian. Wa makrabatun ila rabbikum. Mendekatkan kepada mendekatkan kalian kepada Tuhan kalian. Wa makfaratun lisaiat. Wa mukaffiratun juga bisa. Mukaffiratun lisaiat. Bisa dibaca juga. atau Makfaratun kafiratun. Bisa menghapus kejelekan-kejelekan. Wa mataradatun lidda anil jasad dan bisa menolak penyakit dari jasad. Sunnah qiyamil sunnah-sunnah bangun malam. Kalau kita bangun malam disunahkan untuk melakukan hal berikut ini. Pertama, aniam sahwa wajahu idza Apabila bangun langsung mengusap wajah ya, sambil baca doa lah. Ya, alhamdulillah lagi ahyana ba boleh Ya. Yang kedua, wa anyanturailah sama memandang ke langit. Lalu membaca ayat-ayat akhir daripada surat Ali Im. Apa itu? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa fil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladziina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Rabbana innaka man tadkhilin nar faqad akhzaita huma lidh-dhalimin min ansar. Sampai akhir. Pokoknya surah Ali Imran ayat 190 sampai 195. Akhir surah Al-Imran. Lalu wa an tahajud bi rakaatin khafifatin, memulai tahajud dengan dua, dua rakaat yang ringan. Dua rakaat ringan ya berarti membaca surah pendek. Qul ya kafirun, rakaat keduanya kulhu. Lalu wal iksar minat doa, memperbanyak doa wal istighfar dan istil. Jadi bangun malam itu dibagi tiga ibadahnya. Kalau kita bangun malam dibagi tiga. Sepertiga pertama untuk ibadah, termasuk sunnah-sunnah yang barusan kita baca. Ya, itu kita doa, kita tahajud, apa kita tahajud, kita baca Quran, kita zikir, kita solawat, kita istighfar. Ini di sepertiga waktu pertama. Sepertiga waktu kedua perbanyak doa. Doa apapun, bahasa Indonesia boleh. Doa kebaikan dunia, doa kebaikan akhirat. Baru sepertiga terakhir untuk apa? Mere merenung muhasabah dosa-dosa kita, kesalahan kita sama orang tua, sama guru, sama tetangga, sama teman semuanya. Jadi kalau misalkan kita bangunnya jam 1 malam, ah, subuhnya jam 4, ah, satu jam pertama untuk tahajud, baca Quran, zikir, salawat dan lain-lain. Satu jam kedua, pertengahan membaca doa, doa apapun baca semua. Ah, yang ketiga adalah untuk merah. Nah, kalau misalkan orang awam ya kan bangunnya setengah empat, Setengah jam doang tahajud. Ya berarti 10 menit untuk tahajud, 10 menit untuk berdoa, 10 menit terakhir untuk mere merenung. Seperti itu. Uh, rumus atau metode bangun ma makruhat kiamilail, milen, makruh makruh bangun malam. Yang pertama, sudah lailatul Jumat biqiyam, mengkhususkan bangun malam malam Jumat ya. Ada hamba Allah dia tak pernah tahajud kecuali malam Jumat. Mentang-mentang malam Jumat ini malam mulia. Tahajud ya. Nah, ini makruh. Nah, mungkin di beberapa tempat pernah kita dengar seperti ini. Khusus, dikhususkan malam Jumat. Tidak boleh. Tidak mesti malam Jumat, malam lain juga tidak boleh. Kalau mau tahajud, tahajud semua malam. Tidak boleh malam khusus. Wa qiyamul lail kulli daiman. Bangun malam sepanjang waktu. Tidak ada tidur sama sekali. Makruh juga ini. Jadi disunahkan tidur walaupun sebentar. sebentar. Walaupun sebentar tetap disunahkan tidur. Nah, kalau dari isya sampai subuh tak tidur-tidur, ngembun. Walaupun dia baca Quran, mak tetap makruh. Makruh bangunnya, bukan ibadahnya. Bangun malamnya yang makruh. Ya. Yang ketiga, tarku tahajudin tadahu. Meninggalkan tahajud yang dia terbiasa dengannya. Jadi kalau sudah terbiasa tahajud, maka kalau dia meninggalkan tahajud walaupun capek, tetap hukumnya mak makruh. Ustadz, bagaimana sih cara gampang bangun malam? Nah, di sini disebutkan. Untuk membantu mudah bangun malam, banyak. Di antara sebut, sebut naimul kailula. Tidur kailula. Kailula itu tidur sebelum zuhur. Tapi di sini tidak ada. Dulu pernah ada. Pernah Ustadz buatkan Zaman-zaman Bilal. Ya, betul. Namanya kailula sebelum zuhur, zaman Umar. Akhir bablas sampai jam 1 Dibangunkan tak bangun-bangun. Siapa budak dulu? Tak bangun-bangun. Susah. Akhirnya udah. Tak ada ada gate tidur kai. Semuanya sampai jam 12 terus. Ini sunnah lula. Jadi kalau kita tidur lula, maka malamnya mudah tahajud. Yang kedua, tarkul maksiat, meninggalkan maksiat. Barang siapa yang meninggalkan maksiat di pagi hari, Allah akan menjaga ibadahnya di malam hari. Banyak orang susah bangun malam, ya mungkin sebabnya karena dia maksiat di pagi hari, di siang hari. Maksiat apapun, apapun. Entah itu bukan mahram, melawan orang tua, melawan guru, melawan tetangga, melawan teman, menyakiti saudara dan lain mengambil barang yang makan yang haram, apalagi makan yang haram. Eh, susah bangun malam. Berikutnya tarku kasratil akal, meninggalkan banyak makan. Jangan banyak makan, khususnya makan malam. Ya. Malam-malam tidak perlu. Ini haris, justru haris makan banyak. Ya. Harusnya yang haris itu jangan banyak makan, biar nggak ngan. Karena kalau perut bunyi gimana mau tidur? Kalau perutnya lapar, iya. nggak bisa. Jadi makan, makan sudah belajar di taklim taklim, ya. Banyak makan menyebabkan banyak banyak dahak dulu. Ya, masa lupa? Hah? Sofia lupa? Banyak dah, banyak dahak menyebabkan banyak ngan. Banyak ngantuk menyebabkan banyak tidur. Banyak tidur menyebabkan banyak mah. Banyak malas menyebabkan banyak bodoh. Ah, itu sebabnya itu. Karena banyak makan. Maka santri jangan banyak makan. Sikit aja. Tapi kalau makan sikit, wali santri berkalut. Apa pondok ni ngasih makan lah. Kurus anak saya sebelum masuk pondok sini 60 kilo. Sekali masuk pondok Al-Bahjah, Allah 50 kilo. Anak jawab, bagus lah bu. Eh, apa lah bagus? Orang luar bu, rebutan nak diet tu. Sampai operasi sampai masuk ke terapi biar diet. Anak ibu tak perlu terapi. Kurus gratis di sini. Diet dengan sendirinya. Ada lagi yang komen. Habib cobalah anak santri ini makan ayam, makan daging. Dikira anak-anak sini tidak makan daging. ingat? Ya kan? Mungkin pas dia datang tuh pas tahu tempe lautnya. Ini kok lauknya Anda lihat tahu tempe, tahu tempe. Saya tanya anak saya, lauknya tahu tempe. Ini sekongkol anak bapak namanya. Orang tua semangat sekongkol. iya. ya, tiap hari tahu tempe, tahu tempe. Kapan anak kami ini dapat gizi? Apa? Gizi ya. Dapat gizi, dapat vitamin, dapat macam-macam ya. Dapat karbohidrat, dapat mineral, dapat anu lah kalau tahu tempe, tahu tempe, tahu tempe, kapan sehatnya? Ustaz jawab, Pak. kau di depan. Nih, lihat foto-foto ulama-ulama. Ya, ada Buya Yahya, ada Buya Hasan Baru, jelas. Ada Habib Fulan, ada Habib Fulan, ada Habib Fulan. Ada yang, ano, yang seorang foto roh, Habib Ali Hinduan. Ya. Ini orang-orang besar ini, dulunya ini makan tahu tempe, Pak. Tak jaya, tak jaya seorang gitu kan. Ini itulah faedah Ustadz pasang foto. Ini mereka ini jadi orang besar, namanya disebut, di haul tiap tahun diperingati wafatnya, membawa manfaat. Jangankan hidup, meninggalnya saja membawa manfaat. Dulunya pas Mona ini belajar tahu tempe, tak ada ada belajar pizza hut, makannya pizza hut. Bapak tahu cerita Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, jadi yang komplain ini dari zaman Syekh Abdul Qadir udah ada. Jadi ada emak-emak datang. Sebutkan di cerita si Abdul Qadir Jilani. Jadi ngelihat si Abdul Qadir ini makan ayam. Ayam. Makan ayam. Nah tulangnya dikasihkan ke santrinya. Jadi santrinya itu makan nasi pakai tulang ayam bekas mulut gurunya. Makan. Ya orang tua merah, loh kok anak saya seperti ini? Kok dikasih tulang ayam? Wah kurang ajar ini gurunya ini. Dia tidak tahu si Abdul Qadir Sultan Aulia, pemimpin para wali. Komplain, Syekh, saya mondokkan, saya titip anak saya ke Syekh untuk belajar dan juga dapat makanan yang layak. Makan makanan yang enak. Ini kok malah dapat makanan bekas guru. Tulang lagi. Udah dimakan, habis, sisa tulang dikasihkan ke sana. Itu yang dimakan muridnya si Abdul Qadir Jilani komplain maknya akhirnya si Abdul Qadir nih, tidak banyak omong dipanggilnya anaknya mana anak ibu oh ini pelan ah sini nak kamu tidak makan apa tulang dulu ah, ah mana tulangnya sini diambil tulang kumpulkan semua tulang kumpulkan tulang semuanya lalu beliau bilang ya Adam kum biiznillah wahai tulang berdirilah dengan izin Allah saat itu juga dengan karomah si Abdul Qadir Jilani tulang-tulang tadi berdiri lalu kembali lagi seperti semula hidup lagi di depan ibunya itu Lalu si Abdul Qadir Jilani bilang, Bu, kalau anak ibu udah bisa seperti ini, baru anak ibu boleh makan ayam. Selama belum bisa seperti ini, tidak boleh makan ayam. Makan tulang ayam dulu. Ah, baru ternganga mulut ibu ini. Jadi anak pondok kok jadi gini? Ya anak pondok itu tidak perlu banyak makan. Karena banyak makan itu kembali ke perbasan bisa menyebabkan ah, apa susah bangun mah itulah hikmah apa makannya kita sederhana ya tapi sederhananya kalian masya Allah ada kuah ada kerupuk ada ini itu kurang apa lagi ya ada kuah ada kerupuk makannya enak kadang ada orang tasyakuran Habib ini kemarin Habib doa ini gini gini gini datang kue datang wah mantap semua sini kan kurang apa lagi masih kurang bersyukur Fabi ayi ala irabbikuma kalau masih kurang bersyukur kalian luar biasa. Tidak tahu bagaimana cara Allah menegur kalian biar bersyukur tuh. Gimana lagi? Bersyukurlah dengan apa yang Allah kasih sekarang ini. Ya. Yang terakhir, latar kelak amal kok meninggalkan pekerjaan-pekerjaan berat. Allah Ta'ala alam.